Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah malam ini kita dapat sama-sama hadir berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat dan insya Allah bertolabil ilmi dalam rangka hormat peringatan tahun baru Islam 1439 Hijriah dirangkai dengan syukuran nikah Mbak Siti Muflihatin melawan Mas Rohmat Nuril Huda. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin ngajinya nggak bisa maksimal sebagaimana biasa. Kulo, alhamdulillah Kula nembe dugi saking tindak haji dinten Jumat kepengker. Dados nembe istirahat kalih dinten. Langsung sakniki diperkosa untuk ngaji di sini. Jadi mohon maaf mungkin kulon dugi rati tertambat keranten niki wau nggih tesih kathah sanget tamu-tamu ingkang ngersakaken ziarah saestu kula nyuwun agungipun pangapunten nggih kondisine awak niki nggih tasih ledi saya tiang tindak haji tiang nindak umroh, niku nalikane ten tanah suci ten Makkah ten Madinah Boten krasa saya jane nggih rekoso ning sayae boten krasa mergo seneng tapi bareng wis kondur ndugi ngriya nembe remek mula mang titeni tangga-tangga panjenengan yen kondur haji kondur umroh, entuk telung dina petang dina mesti watuk pilek awake saya lah sakniki kondisi kula kados ngoten niku mila kula nyuwun pangapunten Lepas dari semua itu, malam ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah Gusti Allah. Buktine cetha, gelem teko rawuh nunggone pengajian. Iki tandane untuk hidayah, tandane untuk rahmat. Nega entuk rahmati Allah, nega entuk hidayah Gusti Allah. Sampean ora kene, tapi mumet no pasar kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga hidayah Allah, rahmati Allah niki saged istiqomah dateng kula panjenengan sedaya. Kula jenengan kudu selalu waspada, selalu hati-hati. Soale setan niku ora trima. Nek ana wong apik-apik kaya panjenengan ngeten niki setan ora trima. Setan niku wis kadung sumpah. Iki muga-muga setane ana sing teko. Tak elingno, sumpahe biyen setan yo ngene. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dadi setan-setan ki wis lho setane meh ngamuk. Wis tahu sumpah Ya Allah Tuhanku karena engkau telah menghukumku karena engkau telah melaknatku aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat itu indah dan menggiurkan dalam pandangan manusia sehingga manusia berbondong-bondong melakukan maksiat itu mereka semuanya jadi tersesat seperti aku yang tersesat wih sumpahi eh, setan mulai jenengan aja kaget yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan betul embor eh, rapati semangat toh yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan sebaliknya yang namanya ibadah itu pasti wegah dan melempokkan bahasa karepku bahasa bahasaku kok maksiat mesti nyenengke korupsi menggiurkan Kira usah nyambut gawe untuk duit toke. Aja kaget sampean lek ana pejabat-pejabat do korupsi, <laughs> mbuh pejabatmu katut mbuh ora. Ora penak ya ben. Lo memang korupsi itu menggiurkan No. Dan mohon maaf barangkali ada pejabat yang datang atau yang mendengar arep mangkel mangkel mangkel lo. Soalnya sampai sekarang saya belum pernah mendengar, belum pernah melihat kerucu-kerucu ini korupsi. Sak ngertiku sing korupsi iki ya pejabat. Sak ngertiku lho iki. Lain nek ngene iki lho sing arep dikorupsi ya apa? Pokoknya maksiat itu menggiurkan. Pokoknya maksiat itu dibikin indah sama setan rentenir nganake duit indah menggiurkan lawang ngetok duit 10 juta iso dadi 100 juta ngutangi dom nyaure cagak listrik al genda anu kuwi menggiurkan mula bapak ojo kaget kowe nyawang bojone tanggamu kowe kemecer nyawang bojomu dhewe kowe melungker Me me kok guyu ya. Memang sama setan tuh dibikin seperti itu. Hei. Eh, jahe iki enak. Ora orang tak ombe. Teh gue ya enak. Gue kok susu terus kan. Kopi gue ya enak. Tapi yang dibikin menggiurkan sama setan bukan teh, bukan jahe apa ciu saya kurang tahu kenapa dinamakan ciu ya mungkin nek tempat dicukit tutup botolnya kan muni ciu Uno. makanya disebut ciu saya pernah datang ke satu kota besar nggak saya sebutkan namanya sama panitia saya diajak jalan-jalan ke mall begitu masuk mall besar itu udah terpajang macam-macam ciu itu dijual jejer-jejer berbagai merek nah sing dodol nih bocah wedok-wedok nih, ayu ayu tapi melarat-melarat lo kok tak arani melarat iya soalnya katoke adike sing se SD kuwi sing dinggo lha cuwek kak cekak lha umpama sugih lah ya iso tuku sing landung to Nawira ra iso tuku sing landung berarti kan yo melarat. Embo. Eh, Memang permainan setan itu luar biasa. Saya pernah nonton film kok Ipin Upin. Judulnya Good Father. Itu film mafia Italia bahasa Inggris aku paham soalnya moco terjemahan nongi sore gue mohon maaf sedikit saya ceritakan tentang itu ada seorang big boss boss besar itu anak buahnya disuruh bikin bar, night club, tempat hiburan malam itu. Dengan ukuran besar, ya sebesar bis iki. Lah no bis liwat terus aku rambut reken no. Anak anak buahnya itu diperintah membuat bar yang sangat besar di situ disediakan alat-alat perjudian lengkap. Berbagai jenis alat judi ada semua di situ. Terus semua jenis miras, minuman keras disediakan di situ semua. Kamar-kamar prostitusi dibikin seindah mungkin kelas tinggi ora kaya guyangan kuwi apa kuwi kuwi ketengan kuwi langganan langganan ngaji nokono maksudnya perempuan-perempuan cantik dijajar mulai yang kulit putih kulit kuning kulit coklat gak kulit kulit lorek ditoto jejer-jejer wapi <laughs> sampai kaya suwike kodok disuwiri lampu-lampu ditata sedemikian rupa ruangannya diatur seindah mungkin begitu selesai big bossnya datang dia terkagum-kagum dan merasa bangga. Wah, ini baru hebat. Semua tertata rapi. Luar biasa. Spesial. Cuma ini ada yang kurang, kata big bossnya. Anak buahnya tanya, apa bos yang kurang? Ini ruangan sebagus ini, bar seindah ini, kok tidak ada jam dindingnya sama sekali? Bagaimana orang bisa melihat waktu wong nggak ada jamnya? Apa jawab anak buahnya? Mohon maaf bos, ini memang sengaja didesain tanpa ada jamnya. Tujuannya apa? Orang begitu masuk ke sini, jangankan jam, hari pun mereka akan lupa. Ben lali waktu, ben lali dino, mulora diparingi jam. Loh, setan nih goyok ngono Setan selalu melupakan manusia tentang waktu. Kalau Islam kan selalu mengingatkan manusia dengan waktu. Sampai Al-Qur'an niku kata sangat dawuhipun Allah sumpah dengan waktu. Wadduha demi waktu duha. Walaili demi waktu malam. Wan nahari demi waktu siang. Was demi waktu subuh. Wal asri demi waktu asar kowe kok wal maghribi bareng ora ono kowe saking pentingnya waktu wis nang diwasi sik hmm. Lah nek iki mobile Pertamina iki ya. Saking pentingnya Eh mbah ra semangat tok. Saking pentingnya Islam sangat memandang penting waktu. Ngantos sakniki nggih, ngene Masjidil Haram niku dibangun hotel mewah 99 lantai. Di situ ada 7 hotel bintang 5 tiang sing tindak haji tiang sing umroh pakai biaya plus plus plus manggene ten meriku ten grand jam jam moga-moga kabeh sorono tapi nek gue yang nunut ngono ae di situ ada tujuh hotel bintang lima di Grand Jam. itu dibangun sebuah tower yang tingginya 700 meter meh kilo terus diparingi jam gede banget ukurannya diameternya 30 meter jadi renene telung puluh meter renene ya telung puluh meter bundere gile gue ngerti diameter bot jadi jam yang di situ tuh diameternya 30 meter. Jadi umpama dikai garis lebar 30 meter, panjang 30 meter, lingkaran. Tingginya 600 meter itu tempat jamnya bisa dilihat dari jarak 30 km asal tidak terhalang gunung. Saking gede nih. Itu menunjukkan betapa Islam sangat mentingke waktu Allahumma sholli ala Muhammad lah nek setan kuwi nglalekke menungso ben menungso kuwi lali karo wektu niku gayane setan menungso kuwi dilalek-lalekke karo waktu ngerti-ngerti tua ngerti-ngerti mati engko nek wis mati nembe do getun merintih-rintih sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla Orang yang dalam hidupnya menyia-nyiakan waktu nanti ketika sudah mati pasti getun Ya Allah Gusti Mugi panjenengan wang kula ten donya melih. Hidupkan kembali aku, kembalikan aku ke dunia meskipun sekejap. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Aku akan melakukan amal solih di mana dulu waktu aku hidup di dunia aku sering meninggalkannya aku sering melalaikannya dijawab karo malaikat al kasepu lah kon biyen ana pengajian ya budal karaokean ana majelis selawat gue ya malah jaranan niki ya mantan-mantan wong jaranan to iki sok nembe nyesel lek wis ketekan pati maka orang yang gagal dalam hidupnya itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar tapi orang yang gagal dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu Allahumma sholli ala Muhammad tak baleni tak baleni Orang yang gagal dalam hidup itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar. Tapi orang yang gagal dalam hidup itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Eh, paham Ada pepatah yang mengatakan al waktu kasaif Waktu itu seperti pedang bagi pemiliknya. Pedang itu sangat bermanfaat untuk membentengi diri dari serangan musuh. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan akan membahayakan sang pemilik. Bisa-bisa pedang itu memotong leher sang pemiliknya sendiri. Demikian pula dengan waktu kalau kita pandai memanfaatkan waktu, banyak hal-hal manfaat yang bisa kita dapat, yang bisa kita raih dengan waktu itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu, maka kita akan menyia-nyiakan waktu itu dan banyak kerugian-kerugian yang akan menimpa diri kita. Pokoknya ngaji ono motor seliweran ngene iki jan ra penak tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan meremehkan waktu karena ibadah pun erat kaitannya dengan waktu. Amal pun erat kaitannya dengan waktu. Maka perlu kita tanamkan likulli waqtin amalun. Di setiap waktu harus ada amal kebaikan. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan. Bapak Ibu para jamaah, ada satu hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang, artinya kurang lebih demikian karena hadisnya aku ya lali. Nah, aku nek lali yang ngomong lali tuh. Nanti bangane tak waca salah malah loro kabeh. Tapi ini artinya aku eling artinya nah aku nek goblok nah aku goblok kok lali bro masuk uang ora oleh lali hadis itu panjang kurang lebih maksudnya demikian di setiap pagi ketika matahari terbit ini matahari berkata wahai sekalian manusia aku ini adalah waktu yang baru maka jangan pernah sia-siakan aku dan aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti supir yang melok guyu nabrak lin mas antemi yang gue tambah Aku ini adalah waktu yang baru. Jangan sampai kau sia-siakan aku karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti jadi artinya Bapak Ibu para jamaah sekalian pagi tadi itu bukan pagi yang kemarin bukan pula pagi yang besok malam ini bukan malam yang kemarin juga bukan malam yang besok kesempatan sekarang ini bukan kesempatan yang kemarin juga bukan kesempatan yang besok Makanya nggak salah kalau ada orang bilang kesempatan nggak akan pernah datang dua kali. Kalaupun ada kesempatan, itu udah kesempatan yang baru. Understand? Makasih. Kar, oh kok lali, oh. mikir. Oh. Orang yang sukses satu orang yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya, belajar dari kegagalan. Yang kedua, orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dengan waktu hidup yang dilaluinya. Iki nek wong cerdas ya langsung lep mlebu ati. Lah nek model oon-oon ngene iki ya paham ra paham karepmu. Makanya sampean nggak perlu meri, nggak perlu iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu tapi irilah dengan orang yang baik karena orang sukses itu bukan ke orang yang berhasil mendapatkan sesuatu tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan baleni baleni kalau ada orang lain yang berhasil mendapatkan sesuatu nggak perlu iri tapi kalau ada orang lain yang mendapatkan kebaikan kita perlu iri karena orang sukses itu bukannya orang yang mendapatkan sesuatu, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Ojo meri ne ono tanggane entuk hadiah, tanggane iso tuku sawah, tanggane iso bangun rumah megah, tanggane iso tuku mobil mewah, gak perlu iri tiwasan iri nikmat kuwi ora bakal ngalih ora bakal pindah nang sampeyan, nggih napa nggih malah kula pun sering matur ten pundi-pundi wong seneng iri niku sing uripe paling soro uripe paling loro wong tanggane entuk nikmat dipikir dileboke hati dipikir dileboke ati ya nyonyor tangga iso tuku sapi dipikir dileboke ati bleng atine lorong disundangi sapi mergo sapi nih jero ati Tonggo iso tuku sepeda motor dipikir leboke ati bleng, atine panas wong kecos kenal pot. Tonggo iso bangun omah dipikir leboke ati, atine lara wong kesogro usuk. Sesuatu yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sekali lagi nggak perlu iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan karena itu belum tentu jadi kebaikan. Tapi irilah dengan orang yang baik karena orang yang baik itu pasti hidupnya bahagia. Ibu bapak, banyak orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sehingga hidupnya tidak bahagia. Dia ingin berhasil mendapatkan jabatan, berhasil didapat itu jabatan, tapi setelah dapat kedudukan, setelah dapat jabatan, ternyata hidupnya tidak bahagia dan jabatan itu tidak menjadi kebaikan. Wonten apa wonten? Wonten apa mboten? Wakef banget. Jadi pejabat langsung berurusan dengan KPK. Saiki gek wayahe OTT operasi tangkap tangan. Nek nah, kowe nek ketangkep kan perkara gondol wedokan. Irilah dengan orang yang baik. Orang yang baik itu hidupnya pasti bahagia. Lah cirinya bagaimana? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan itu sebagian yang satu dengan yang lain itu saling mengasihi, saling menyayangi. Perhatikan para jamaah, ciri khasnya orang mukmin mukminah itu adalah saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong. Makanya prinsip wong sepuh biyen dikongkon sawang si nawang tulung ti nulung donga di ucapane wong tua biyen ya aja dianggap sepele aja dianggap remeh itu penjabaran dari ayat Quran sing dijawakno. Dadi wong kuwi sawang sinawang tulung tinulung donga di nongo. Ini juga bagian dari mengar, eh, menjabarkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya. Cuma wong tua mbiyen niku ora usah diparingi dalil. Ora kaya wong saiki ngaji urung teteh sithik-sithik kolecane. قال ta'ala قال sallallahu alaihi ciri khasnya wong mukmin kuwi saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong, tulung tinulung, saling menyayangi dalam hal apa? Satu, yakmuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar memerintah kebaikan mencegah kemungkaran ya ana sedulure sing ora gelem sembayang ya ayo dielengke dijak nglakoni sembayang ana sedulure sing saya seneng ei ei ayo ditulungi dielengke <clears throat> wa yuqimuna shalah yang kedua menegakkan salat sebagai pilar utama agama Islam eleng-eleng bro terutama lima waktu kalau pun sering matur sehari lima kali jangan dijadikan lima hari sekali entah nom-nom modelnya rak tuh menting keliyane timbang solate, waya subuh tinggo maraton waya duhur gayane nyang salon waya asar main badminton wayah maghrib delok sinetron wayah isa dolanan handphone <laughs> kowe no kuburan kena smackdown kowe ora usah guyu kelakuanmu ngono kuwi kok wayu tunazaka memberikan zakat dielengke sing wis kewajiban zakat diemotke nun sewu kanca-kanca pengurus Nahdlatul Ulama andaikan Orang-orang Islam yang sudah wajib zakat itu mempunyai kesadaran tinggi, mempunyai kesadaran penuh untuk membayar zakatnya. Demi Allah, utangnya Indonesia ini lunas. Perekonomian di Indonesia pasti akan kembali terangkat. Wes ora usah iri karo agama Malah nyawang montore tentara. Sewedih so, aku ngene. Ngene ngaji kon iso konsentrasi kon didalane. Ora usah iri karo agama liyane. Lagi ana sing ngangkut wedhus bareng. Iki lho ana wedhuse kerino kene iki lho. Ndak usah iri dengan agama lain. Wis, wong Islam lho. Sing soge-soge ambulan. Wong Islam sing soge-soge sing wis wajib zakat mempunyai kesadaran penuh mempunyai kesadaran tinggi untuk membayar zakate demi Allah utang Indonesia iki lunas. Indonesia gak kira nawang wong melarat, gak kira nawang wong kere. Saking aneh sing sungguh sungguh sing wis wajib zakat yang meleki-meleki kok. Sampai biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Lah itu solusinya gampang nih cara aku. Zakate ditokno beres kok. Wong saiki nek ngomong zakat, sedekah, infak, itu mengkeret lah wong ana infak keliling ngene iku lha nggo bangun pesantren apa nggo nyumbang masjid. <laughs> Nyemplungi. Plung bareng tekan omah duwite sing 50.000 digoleki kok ora eneng. Astagfirullahalazim. Rumangsane 2000 keliru 50.000. Lu ngono iku iso masuk angin nganti seminggu. Ya wong kene ngono kuwi. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya orang-orang ini loh yang dirahmati Allah ulaika sayarhamuhumullah mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah mereka lah orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah jadi rahmatnya Allah kasih sayangnya Allah niku kaitane karo hidayah kaitane karo iman sopo sing rahmati Gusti Allah sopo sing diparingi hidayah karo Gusti Allah jawabane wong sing iman Allahumma sholli ala Muhammad nah makanya ngadepi tahun baru mengenang peristiwa hijrah itu sesungguhnya bagi penjenengan-penjenengan ini adalah tuntutan untuk lebih menguatkan kadar keimanan meningkatkan kualitas keimanan karena sesungguhnya hijrah itu juga ujian tentang keimanan moga-moga waktu ini cukup bisa diterangke ini gak cukup kapan-kapan ngundang meleh Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah bicara tentang tahun baru berarti bicara tentang waktu pertama sudah saya sampaikan jangan pernah menyia-nyiakan waktu karena orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu orang yang gagal adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Saking pentingnya kaitan antara waktu dengan keimanan. Satu surah Al-Quran yang saya yakin semua jamaah ini apal karena itu suratnya pendek, sering dibaca. zaman sholat yang paling gelek yang maca surat iki wal asri. Surat Yasin juga kira. Bismillahirrahmanirrahim. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا bis wal asri demi waktu asar innal insana sesungguhnya semua manusia iku lafi khusrin berada dalam kerugian khusr kerugian di sini yang dimaksud bukan kok jadi kaya terus jatuh miskin betul, tapi para mufassir mengartikan khusrin di sini artinya masuk neraka innal insana lafi khusrin sak temene kuwabeh menungso kuwi melebu neraka kok ora wedi ya tiba-tiba neraka Ya nggak takut dong penghunine kok. Saiki modele ngono, alah mlebu neraka ya ora apa-apa. Panas kok kawitane. Engko nek wis adaptasi rak ya biasa. Nang neraka kok iso adaptasi gundulmu amoh. Ya karena setan tadi yang menyesatkan. Lah apa semua bisa disesatkan oleh setan? Ndak ternyata. Ndak di Dirungokno to. Agar selamat siapa yang lolos dari perangkap setan? Siapa yang aman dari godaan setan? Setan sendiri yang membocorkan rahasianya. Pengen selamat kenggene godane setan mboten? Pengen aman dari gangguan setan apa mboten? pengen aman dari penjerumusan setan apa betul? Nah, alhamdulillah setan ngekei bocoran yang lolos dari godaan setan yang aman dari tipu daya setan sing gak iso dirayu setan sing gak iso dijerumuskan setan yang gak bisa disesatkan setan setan sendiri yang menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kawulane Gusti Allah sing diparingi ikhlas niku setan orang ngentalke leh nggodha nggak bakal bisa ditembus oleh setan tiang-tiang sing ikhlas Allahumma sholli ala Muhammad pramila para jamaah monggo kita latihan ikhlas jalani hidup ini dengan ikhlas ayo to nyaut jalani hidup ini dengan mari bekerja yang mari ngaji ya sing berkeluarga juga harus insya Allah dadine bahagia dan aman dari gangguan setan no. Orang berkeluarga kalau ikhlas itu mesti bahagia. Ditakon nih Mas, sampean kok cinta sama dia, Mas? Ya, karena dia itu solehah. Karena dia itu akhlaknya bagus. Aku melihat dianya itu rajin ngaji, rajin ngaji. Sikapnya juga bagus, akhlaknya juga bagus, pergaulannya juga terjaga. Aku ikhlas mencintainya, aku ikhlas menikahinya. Insya Allah bahagia. Ojo kok, Mas, kenapa kamu cinta sama dia mas? Ya karena dia kan hitam manis. Ini, ini gak ikhlas ini jenis. Karena dia hitam manis, maka cinta. Hitam, rungoknya toh. Cinta karena dia hitam manis. Iya nek sek hitam manis. Bareng wis tua, hilang manisnya karek hmm, hilang manisnya tinggal hitamnya akhirnya ya ora disenengi meneh wong manise ilang kok lah kowe kok wis ora ngobani bojomu wis ora manis kok wis entek manise kok ora diopeni sehingga istrinya mengeluh sungguh kejam suamiku habis manis hitam dibuang Mbak zaman kok gelem dinikah karo kuwi to Mbak? Ya alhamdulillah. Pancene tak delok wonge soleh ahli ibadah. Pancen rupane ya orang bejaji. Elek taine, tapi akhlaknya bagus. Ahli ibadah sergap jamaah yang masjid, wonge ya setia, wonge ya tanggung jawab. Aku ikhlas dadi bojone. Ngono. Aja kok, Mbak, wong wis tuwek rupane elek sampean kok gelem dinikah sugih kok duwe akeh niki jelas mboten ikhlas nikah karena hartanya karena duitnya hmm, nalikane saya oke duitnya yang serap banget sing lanang ngati ki ruangkul bangkeane cowok kelir rapet leh manggil ya papah papah dipapah-papah terus barang sing lanang wis remek duit entek ya dicamah-camah. Makanya ayat Quran itu jelas wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah bukan sekedar mawaddah cinta saja tapi ada gandengannya rahmah kasih sayang artinya ketika cinta basyariah iki masalah yang ngantenan jadi ya disinggung cinta syahwiyah syahwat insaniah, ini sudah mulai menurun kan cinta itu mengalami proses penurunan betul tapi kasih sayang tetap meskipun sudah tua sakit yo ya dipijeti ma'am yo ya didulang ngoten no bu itu rahmah yang berbicara karena jujur kalau cinta pasti mengalami proses penurunan kabeh ngalami sing wis nikah lah sik manten anyar sapa sing raro moh pisah pokoke melaku yo gandengan moh petal sak rambut ambok wis hati-hati leh melaku kesandung watu cetet sing lanang bingung kok langsung dobrok, sikile sing wedok candak cek didilati kok hmm. ya Allah yang yang kok gak hati-hati to yang Eh, watu ya jokok dibanting jadi watu kurang ajar. Jajal saiki nek anake wis telu. Ora usah akeh-akeh anak telu. Sing wedok mlaku ile nggawa anak telu. Anak cilik digendong ngarep sing nomor ah, mase kuwi di panggul nomburi sitoke dicing dituntun. Nggawa anak telu lho. Ana sing digendong, ana sing diangkrik, ana sing dituntun. Wis hati-hati kesandung orang ngarah kok gak hati-hati to yang sikile didamoni ya ora melek wae <laughs> Ya namanya cinta itu pasti mengalami proses penurunan. Makanya jangan jangan karena materi, kalau karena materi nanti bahaya. harus ikhlas. Halo, Kaget aku sampean. Lah karo karena materi mesti nggak mungkin bahagia, cinta karena materi. Istri mau melayani suami karena dikasih belanja banyak. Kalau kasih belanja akeh, uh leng layani tuh api no, di mesra no. Orang jaluk pijet ya, begitu buk langsung dimek-mek. mek. Kadek roto, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol dimek-mek kabeh. Tapi begitu uang belanja kurang apa mana orang dibelanjani, Masih ngelanang, lanang gak direken. Jadi nanti kayak gitu. Sama suami yang ngono, kalau pelayanan istri bagus kasih uang belanja ake Tapi ketika istri melayani sang genai dewe, uang belanja dikurangi. Itu kalau karena materi gak bener dong. Yo sambar tra karo-karuan kok. Woi. Woi. Wong lanang arep ganti kelambi, begitu ambil dari lemari baju kotor, gremeng toh klambi ngubah ora resik. Sing wedok gampang eleh e. Belanjani kurang 600.000 kon njaluk resik. Agare sing 600.000 ngene tak tukone deterjen. Engko resik klambimu sak untu untumu tak resik pisan. Njaluk digawekne kopi begitu diminum terasa pahit mergo gulane kurang to. Ngamuk sing lanang gremeng kopi pahit. Ora e. dikai gula apa piye? Eh, belanjanya kurang sak juta kau jalan lagi karena sih sak juta, ngelak lagi tak huruki gula gue Lah ini kalau Nah, sing wedok ya iso sambat to, Mas. Kurang 500.000 garene ngumbah klambi ora resik kok njaluk ribu Bisa seperti itu. Lah nek terus terusno bahaya. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim. Nah, pas wayahe hot-hote kuwi. Nah, sing wedok marah, hop hop mudun mudun hop mudun. Mudun sing 2 juta gore sik. Engko dilanjut. Nek ora ditambah 2 juta, munggah. Ora usah petingkringan ngono. Pokoknya jalani hidup ini dengan ikhlas. Kita akan aman dari godaan syaitan. Nah, karenanya keimanan itu menjadi penting. Ayat yang saya baca tadi, surat yang saya baca tadi di, di, disambung di wal asri demi waktu asar innal insana saat temene kabeh menungso iku lafi khusrin yakti tetep ing dalam kerugian artinya melebu neraka kabeh menungso melebu neraka apa kabeh ternyata ora ono adat istisna illal ladzina lho lagak nyaut illal ladzina amanu kejaba wong-wong sing padha iman wa amilus sholihati lan padha gelem nindake kebagusan padha ngamal soleh wa sawbil bil haq wa tawasau bis sabar saling wasiat dalam kebaikan saling wasiat dalam kebenaran Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Ibu para jamaah, surat ini singkat tapi mempunyai kandungan makna yang luar biasa. Demi waktu asar, Gusti Allah dawuh lek nganggo sumpah itu menunjukkan bahwa sing didawuhno Gusti Allah ku penting banget. Wong kene yang ngono kok. Ngomongi nek nganggo sumpah itu satu untuk meyakinkan dua menunjukkan bahwa omongan itu sangat penting eh, mbah rati gatek no le omongan biasa ya ora usah sumpah-sumpahan tapi sumpah yuk ya, demi Allah ya. eh, sumpah wong Jawa wani ciker wani kiting kadang ana sing kliwat samber bledek bareng lagi Gusti Allah arep dawuh nganggo sumpah dhisik sak temene kabeh menungso kuwi mlebu neraka kejaba wong-wong sing padha iman padha nglakoni amal soleh terus gelem saling wasiat nyang kebenaran saling wasiat nyang kesabaran jadi ngeten boten bener lek enek sing ngomong Sok ben kabeh wong iki dilebokno neraka sik, kuwobyok sik nang neraka diresiki dosane. Ngene resik dosane, lagek dilebokke swarga. Nate pireng ngoten apa mboten? Nek ra tau yo kebangetan lagek bar tau nekke kok. Nyon pangapunten nggih, niku mboten leres. Lek enten sing ngomong kabeh menungso sapa wae ora peduli. Wisomben no akhirat mesti leren diampirke ning neraka tegese dilebokke ning neraka perlu dikopyok dikucek diresiki dosane engko yen wis resik nembe dintas dilebokke swarga mboten bener niku lha kok mboten bener soalnya boten sedoyo diperlakukan seperti itu tidak semua manusia diperlakukan seperti itu pancen wonten wong islam sing benjing sak derenge ke swarga kendel dikopyok itu sani dengan siksa neraka ada yang seperti itu tapi nggak semuanya ya muga-muga mawon sing temriki niki mboten usah mampir non rokok. Taman manut kula mawon, benjing ten akhirat niku kula gadah rencana ngeten. Rasido rasido. Wong katik dilerekke karo malaikat. Anwar Zahid, siap. Mlebu neraka, moh. Lah kok moh? Gak kurangan wong kafir, wong Islam mlebokke neraka, malaikat on. Kafir-kafir kae lho dilebokke neraka. orang kurangan wong neraka, aku iman kok dilebokke neraka. Nah, so. Deh, sik rungokke to. Rungokke. Ada memang orang Islam yang sebelum dimasukkan surga itu leren dicemplungkan dulu di neraka untuk dikopiok dan dibersihkan dosa-dosanya ono sing ngono tapi nggih wonten sing boten nusah ngangge diresiki ning neraka soalnya ngresiki dosa iku ora kudu nang neraka ngresiki dosa nggak harus di neraka membersihkan dosa nggak harus nunggu besok di akhirat dibersihkan di neraka kesuwen le ya loro barang ngono Dosa itu bisa dibersihkan sekarang di dunia. Ngapain kita mau membersihkan dosa nunggu besok di akhirat? Ngapain mau membersihkan dosa nunggu besok di neraka? Sakit tahu? Dosa itu bisa dihapus dibersihkan saat kita masih di dunia iso resi iso entek yontek bersih bersih Caranya taubatan nasuha. Asal kita taubatan nasuha, taubat kita diterima oleh Allah, maka semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Sak itu somu Pokoknya taubatan nasuha dihapus karo Gusti Allah. Soale wallahu ghafurur rahim Gusti Allah maha pengampun Gusti Allah maha penyayang karena sifat pengampun dan penyayangnya Allah seberapapun dosa hambanya asal mau bertaubat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha pasti diampuni oleh Allah taman rumah no aku dosaku wakeh akeh dosa ya ora penting kanggo Gusti Allah banyaknya dosa itu nggak penting bagi Allah yang penting sampeyan gelem tobat Yang penting rungokke aku aja ngingeti kuwi tak baleni tak baleni wis to najan dosamu sundul alah kok langit keduren ya wes langit wes kadung najan dosamu sundul langit moli molimo wis khatam balak balik yes ya kuwi kaya kelakuanmu kuwi najan sundul langit dosane moli mo khatam balak balik pokok gelem taubatan nasuha di ngapura karo Gusti Allah lah nek ngresi itu suami ora usah ngenteni no akhirat, ora usah ngenteni non neraka, lara. Saiki ae nang diresiki dosane, sekarang dosanya dihapus. Seberapa pun banyaknya dosa, pasti terhapus. Wis padha karo HP iki lho HP. Sak pira akeh data ning HP-mu. Begitu di flash entek kabeh datane. Gini apa mboten? Kowe ngerti di flash apa ora kowe? Wis di-delete kuwi di delete. Ambo ning kono ana gambar, ana foto, ana rekaman, ana tulisan, jutaan karakter tulisan itu. Begitu di flash, di Dilat. Entek terhapus semua jadi kosong, terhapus semua jadi nol. Betul? Mbah paham mbah ora? Padha karo <laughs> Subhanallah. Padha karo niku gambarane. <laughs> Timbangane pengen numpak kuwi wani numpak iki ae. Iming-imingi wong ya lewat kono. Jadi kula wangsuli, kula wangsuli asal orang itu beriman, beramal soleh, mau saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran, tidak akan masuk neraka. Lah terus dosane piye leh ngresiki? Ora usah diresiki non neraka, lara. Wong kok goblok. Ngresiki dosa kok ngenteni nyang neraka lho. Kesuwen. Ayo nang donya iki dosa-dosane diresiki. Bareng-bareng istighfar nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo bro lagune istighfar versi kelangan. Sampai yang sing nyanyi aku mengikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ayo bareng-bareng to. Alah len aboi sing tepak. Kok kaya becak bane gembos ngono. Ayo bro, bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني amalan soliha amalan soliha ayo bareng astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا صالحا الله ربي Allahu hasbi Hati ini penuh dengan dengki Bertingkah laku sombong Iman selalu kosong berbicara selalu berbohong selalu berbohong astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا di siang malam aku kewajiban yang kau perintahkan seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi manisnya duniawi أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا penyakit hati menjadi duri hidup ini terasa sendiri kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina sesat dan terhina astaghfirullah rabbal baraya أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا صالحا Karepku ngenteni sak entek motor kok ora entek-entek. Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu Rabbi menyesalku melupakan denganmu hidup ini jauh dari rahmatmu jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا صالحا wes ben gak kalah karo Yai Saifuddin <laughs> Yung NU yang ngono kok. Nggih ciri khase wong NU ngeten iki. Nggih. Selawatan, ban dilok-lok kaya ban cocot-cocote dhewe Rabbi engkaulah yang maha kuasa ampuni hamba yang telah berdosa husnul khotimah menemui mati tersenyum di akhir hayat nanti sekali Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا صالحا اللهم صل على محمد اللهم صل aslinya undangannya ki mantenan nah berhubung mendekati tahun baru digabung karo peringatan tahun baru maka harus saya juga mengingatkan kepada manten karena akhir-akhir ini banyak rumah tangga-rumah tangga Islam yang mengalami disoriented aku lali nek sing tak omongi wong goblok-goblok ya <coughs> kehilangan orientasi saya ngerti nih kehilangan arah dan tujuan Nah, iki lagi ngerti. Bener. Bahkan sudah banyak yang mengalami disharmoni. Kehilangan harmonisasi. Harmonis itu seringkali hanya diartikan sebagai hubungan yang saling menyayangi, kebutuhan materi tercukupi, menetok. Pokok podo senenge, materinya cukup, kuwi dianggap harmonis. Padahal Islam memandang harmonis bukan hanya sebatas itu. Halo. Kok nggak diperhatiin sih? Sama-sama. Harmonis. Dalam Islam itu adalah rumah tangga dan keluarga yang dipimpin oleh suami dengan anggota istri dan anak-anak yang dalam perjalanannya diwarnai dengan cinta, kasih sayang, bimbingan dan keteladanan dengan target bukan hanya untuk menggapai kebahagiaan di dunia saja tapi harus membara dan kuat cita-citanya untuk menggapai kehidupan dan kebahagiaan di akhirat rumah tangga yang Toto titi tentrem kerto kerto negoro kerto sono la haula wala quwwata illa ngene iki lho Pak bocah saiki iki padahal unen-unene wong Jawa lho ungkapane wong Jawa iki jimate wong Jawa petuae wong Jawa kalimat mulya kanggone wong Jawa toto titi tentrem kerto Kertosong, bagi Jawa atau gibas? Toto titi tentrem kerto raharjo Gemah ripah loh Kok loh dredesan Rumah tangga dan keluarga yang bukan hanya bahagia di dunia saja tapi juga bahagia dan mulia di akhirat fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bukan hanya di awal-awalnya saja bukan cuma ketika manten nanyar tok bahagia sampai tua bahkan sampai ke surga mempertahankan cinta dan kasih sayang ini dicontohkan oleh Rasulullah sampai Rasulullah sudah sepuh Rasulullah tuh romantis banget orangnya ini ya romantis ki maksudnya rokok mangan gratis Rasulullah tuh subhanallah mesra bingit kalau sama istri-istrinya sekalipun beliau sudah sepuh tapi cinta dan kasih sayangnya, keromantisannya dalam membina rumah tangga bersama istri-istrinya tetap luar biasa. Dicontohkan oleh Rasulullah. Niki hadis sing cerita garwane Kanjeng Nabi piyambak. Namine Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah, ini menggambarkan betapa Rasulullah itu sangat romantis dengan istri-istrinya. Penuh cinta kasih sayang. Sayyidah Aisyah bercerita. Pada malam di mana giliran Rasulullah bermalam dan menginap di rumahku, kata Sayyidah Aisyah. Sebagaimana biasa, Rasulullah tuh lewat tengah malam pasti terbangun untuk qiyamul lail. Padha kalih tiyang mriki lewat tengah malam pasti terbangun soalnya kudu nguyuh. Rasulullah pasti terbangun untuk qiyamul lail. Nah, sebelum melaksanakan qiyamul lail derenge sholat dalu kebiasaannya Rasulullah itu membangunkan seluruh istri-istrinya untuk sholat malam Waktu giliran Rasulullah bermalam di rumahku, kata Sayyidah Aisyah. Tengah malam Rasulullah terbangun, hendak menjalankan Qiyamul Lail. Sebelum itu Rasulullah keluar untuk membangunkan istri-istrinya yang lain. Aku nggak tahu kalau Rasulullah keluar itu membangunkan istri-istrinya yang lain. Begitu aku bangun, aku mencari Rasulullah nggak ada di sampingku muncul rasa cemburuku kesel dongkol campur mangkel hmm wong wayah nginep nang omahku kok raineng eneng nok kene nek cara bahasa nganjuk seperti itu tapi tidak Aisyah yo ngono-ngono amat wajarlah manusiawi muncul rasa cemburunya begitu Rasulullah datang Sayyidah Aisyah wis ngancam awas pokoknya nanti begitu datang aku dibangunin aku nggak akan bangun Saku menengai digugah kaya apa panggah mau tangi aku. Biasa lagi merengguk, lagi cemberut, lagi dongkol. Betul. Ketika Rasulullah datang, Sayyidah Aisyah dibangunin, "Ya Humaira." Itu panggilan mesra. Kanjeng Nabi lah ini balik gak tahu sah isah is ais ah, gak pernah. "Ya Humaira, kumi fasalli." Yang yang Lene cara arek saiki ya, sae. Ya kalau sebelah sana saya itu sayang, kalau ini syaiton. Yang, yang, tangi, ayo bangun yang, bangun yang, yuk sholat malam yuk. Karena lagi jengkel, tidak bisa diem, semeneng ay. Padahal melek. Dibangunin lagi sama Rasulullah. Yang, yang, ayo bangun ayo sholat malam, yuk, yuk, yuk. Tetap aja diem, sampai tiga kali. Yang, ayo Hmm. Ayo, ayo, sholat, sholat, sholat. Namanya orang jengkel, tetap aja nggak bangun Sayyidah Aisyah. Terus Rasulullah apa marah? Enggak. Enggak. Mengeluarkan kata-kata kasar sama sekali. Sayyidina Abbas itu melayani Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga selama 14 tahun belum pernah sekalipun mendengar Rasulullah berkata kasar kepada istrinya belum pernah sekalipun mendengar Rasulullah membentak istrinya sama ya kalian tiang mereka gak? pret Rasulullah nggak marah Rasulullah sholat sendiri selesai sholat lama sholatnya Rasulullah Sayyidah Aisyah tetap aja nggak bangun padahal buatan sehari panggah gak tangi selesai berdoa kemudian ini loh mesranya Rasulullah kepada istrinya Sayyidah Aisyah didekati oleh Rasulullah ya Humaira istriku tercinta aku tahu kok kamu gak tidur kamu cemburu kan Humaira istriku dengarkan andaikan engkau bertanya Siapa perempuan di dunia ini yang paling aku cintai? Demi Allah, engkaulah wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Dan andaikan Aisyah engkau mati lebih dulu sebelum aku, aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, aku sendiri yang akan mengkafani jasadmu, membawamu ke makbaroh dan memasukkanmu ke liang kubur. Dibilangin seperti itu oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah menitikkan air mata bahagia. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, Demi Allah, seumur hidupku belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu dari lisan Rasulullah. Maka seketika marahku pun menjadi luluh. Karena kata-kata Rasulullah yang begitu indah. Lu mewek, lu mewek gue mesti bayang nato, bujuku dah nio, so ngomongi ngono yang aku. Wong aku yang berbes milih ya. Masya Allah. Memang saiki misalnya sampean praktek Pak. Bu. Kok marah sih? Dengar sayang. Istriku Andaikan engkau bertanya siapa perempuan di dunia yang paling aku cintai demi Allah, engkaulah orangnya. Dan dengar istriku. Lu <laughs> ngomong apa? hapus Lah misalnya ibu-ibu lo diaturi, andaikan engkau mati lebih dulu daripada aku. Mah, ya sampean sik. Enak Rasulullah lo seperti itu. Engkaulah wanita yang paling cintai di dunia ini. Dan demi Allah, Aisyah, andaikan engkau mati lebih dulu sebelum aku, aku sendiri yang akan mandikan jenazahmu dengan tanganku yang mulia. Aku sendiri yang akan mengkafani jasadmu dengan tanganku yang suci. Aku yang akan mensolatkanmu. Aku yang akan membawamu ke makbarah. Dan aku sendiri yang akan memasukkanmu ke liang lahat. Masya Allah. Kanjeng Nabi ku mesra bingit. Badai budal perang niku bukan pasti ada istrinya yang mendampingi. Satu ketika istrinya yang Maria al ya mendampingi Rasulullah badai tindak perang. Lah numpak onto. Ontone niku duur. Mboten gedok to krengkel-krengkel. Rasulullah niku lo jongkok ini. Hmm. Dek, ih gawe bancik. Gawe bancik bojone bancik cek munggah numpak onto papa dilungguhke. Subhanallah. Bapak-bapak harusnya seperti itu. Coba mau naik mobil, ya bukakan pintunya. apa yang nyopir, bukakan pintunya seret, silahkan masuk sayang. Istri masuk, tutup jebret, muter, wer, kayak sopir ngono loh Pak. Ora kok model. Lewat kono loh Coba, mau naik sepeda motor juga begitu. Nek bojone urung numpai ojo di starter dhisik. Ayo Dek, begitu jelek wis genah baru ora kok cepat beng beng numpak urung mapan genah geyekno gase kok ora cekelan yo ceblok tenan kok Panjen bojomu ya ora romantis blas ngono model. Lah wis. Lah sekarang kowe aja ngono to. Iki le pan, panitia le nanggonku ini sampai nangis-nangis pun to. Pokoknya jenengan 10 menit mawon sing penting dugi. 10 menit mawon sing penting dugi. Niki le jadwal buat ten kula. Kula buat ngerti ya nanti jadwal di sini ini ndak ada asline. Aku dikongkon teko, sing penting teko walaupun 10 menit. Padahal iki wis berapa puluh menit, akeh menit. Iki kok nek tambahannya yang tambahane ya mbuh pokoke. mohon maaf yang pangapunten kula ampun matur to, kula nembe dugi dua hari. Sik saya terus besok harus sudah terbang ke Kendari. Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Ayo. <laughs> gandulan rodone pesawat nah wes wes wes sekarang resep mawon agar rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga Islam yang sesuai dengan harapan kita bersama fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kalau orang-orang sering mengistilahkan jadi rumah tangga yang samawa Lah iya, orang-orang kan lah ngono, ana sing mantenan kan semoga sama samawa, mudah-mudahan sama samawa. Opo? Karepe sakinah mawadah warahmah. Itu singkatannya sing bener gak sama samawa, harusnya samara. Sakinah mawadah rahmah. Wanya itu kan wawu huruf sambung tuh itu, namanya wawu atof. Itu namanya huruf sambung harusnya samara bukan samawa itu oon berjamaah itu namanya sakinah mawadah warohmah wanya itu dan menolong tenang cinta dan sayang lagi sing dikatakan mudah-mudahan tenang cinta dan nun Nah kalau bahasanya Anwar Zaid sekalian dilengkapi sama raba kalau istilah saya sakinah mawadah rahmah barokah ini yang paling penting sing buri dewe sakinah itu tujuan mawadah warohmah ini modal barokah ini hasil akhir wong-wong rapatek cerdas enggak Wis jelas wa ja'ala bainakum mawaddatan wa Allah menjadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Ini sebagai modal utama untuk menggapai litas kunu ilaiha agar sakinah bersamanya. Ini tujuan. Makanya Rasulullah kalau mendoakan manten, gak mudah-mudahan mawadah warohmah, nggak tahu kanjeng Nabi dong nganten mugo-mugo mawadah warohmah nggak tahu. Barokallahu lak wa baraka alaik mudah-mudahan barokah dikumpulkan dalam kebaikan dan kerukunan tapi sekadung salah kaprah yo ya ben sak bedat-bedate lambe wong yo ya donga apik ae yo ini mesti kudu tinggenake ben paham terutama sing on-on ngene iki sama-sama Satu, resepnya suami istri sebagai pilar utama dalam kehidupan rumah tangga itu harus saling mencintai sekarang bukan apalagi sekarang bukan zaman Siti Nurbaya kan sudah zamannya Siti Nurhaliza Siti Siti eh, Nela Karisma. Nela Karisma. Hmm, Tasya harus malah bareng gue. Bolokku kok rapal. Kuwi yo ngono. Wingi manajernya e nyang omah, arep temu kangen sa Indonesia, aku yang disuruh ngaji. Sayangnya aku nggak ada waktu. kita tak kandhani orang percaya tak antemi pisan kok. temu kangen SNP sa Indonesia. SNP, SNP. <laughs> Saudara nyupalapa. Mbak anggap aku orang ngerti ngunung-ngunung Penyanyi-penyanyi asuhanku kabeh. Wes. Wis to. suami istri sebagai pilar utama kehidupan rumah tangga itu harus saling mencintai nah, rumah tangga kalau nggak ada rasa cinta yo ya hambar bagaikan taman tanpa bunga bagaikan sayur tanpa garam hmm, bagaikan hidung tanpa upil Loh, pentingnya cintai wonten hadis riwayat Makil bin Yasar Ata rojulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwaj." Kowe kok mau tak mantuk ya bos ngerti artinya. Mene ora ngerti yo, ya, aja katik guyu aja katik ngene-ngene, ke aku. Hmm, wes. Ya wis ngene. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian bertanya. Matur ngene. Ya Rasulullah, saya lagi kesengsem. Saya lagi kasmatan, lagi terpesona, jatuh cinta dengan seorang perempuan yang nasabnya tinggi kok nela karisma gitu mau kok jejek bisa nunggu lesti no lesti Oh saya mau golek iki sing hae hae. Eh, ketok bokongi muser-muser ngono kuwi. Ya wes tak Okay. ini perempuan nasabnya tinggi wajahnya cantik cuma ngono ya kok bermoto bareng nah aku ya gak kaget resiko jadi idola ya kayak gini mah. lah sampai wingi kula ten Mekah niku ra ngoten to Bu <laughs> ya Allah angger ketemu wong jenengan persis Pak Anwar Zahid Persis Pak Anwar tadi. Gitu. Aku yang jawab, cumi bu, cuma mirip. Sampai enten wong Jombang pas salib kali kula niku ngoten. bisi-bisi satu lip pas naik lip. bisi-bisi karo bojone. Mas, kaya Pak Anwar Zaid. Aku yang meneng ya, sing lanang ya. Enggak. Enggak, aku wis meneng ya iya enggak aku krungu bahasane kan tak takon langsung saking pundi Pak eh saking Jombang ngapunten jenengan Pak Anwar Zahid nggih duka nggih napa mboten napa mboten saestu kula tanglet kula niku ngefan kali Pak Anwar Zahid kula niku bendinten niku ningali ten gene YouTube bendinten niku ningali ten gene YouTube Alek bendino ningali no YouTube kok karo, roh. Tak nah, kono ki wong. Mboten nek ten YouTube kan boten ngeten. Maksudnya ganteng asline. Wong lho ngomong, ngapunten nih YouTube ning ngopong, Yo ireng ngene. Niki kok ganteng banget. Aku ya terus yes. akhirnya begitu ketemu ya wis wis ngono iku wis pokoke kakek nopo ngono kowe resiko kancane pon pon pon gak usah cerita ngono-ngono kuwi lah angger petuk wong mesti njaluk foto angger petuk wong mesti njaluk foto soalnya nek kowe dijejerno aku jelas hilang <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rasulullah aku lagi kasmaran lagi terpikat, lagi terpesona sama perempuan yang nasabnya tinggi, wajahnya cantik. Dia juga kaya, tapi sayang orang iso mana. <laughs> Wah kok macer dianggap sapi ya. Wa inna latalidu hanya saja dia nggak bisa punya anak. Ya mungkin ya mungkin ini perempuan wis rondo balak-balik tapi gak duwe anak lho buktine padha gak ruwe lho iki padha gak ruwe iki padha gak ruwe hadise iku redaksine wa innaha la talidu wa innaha lan sak temene mar'ah wong wadon iki iku la talidu ora bisa manak lho kok ngerti nek ora iso manak wis rabi balak balik tapi gak duwe anak majer majer Ya mungkin, mungkin ini perempuan sudah nikah beberapa kali, tapi nggak punya anak. Ya mau pegatan, mau mati bro, pokoknya. Aku juga ya sampai ngurus tekan kono. Terus, apa atas atazawwaju? Bolehkah aku menikahinya ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab singkat, la, ojo. Gak oleh karo Kanjeng Nabi. Besoknya saya gak terima deh. Kanjeng Nabi aku lo jatuh cintrong. Aku lo sayang banget sama dia. Aku pokoknya gak bisa hidup tanpa dia. Boleh ya Kanjeng Nabi aku nikah sama dia? La nehi. Ojo. Ojo itu duduk masih digawa kaya ngono. makanya ojo. Ojo nyawang kowe. Kowe ngono arep dilebokke montorku. La ojo sampai tiga kali hari berikutnya ya Rasulullah aku udah ngebet cinta banget sama dia udah aku nggak bisa tanpa dia aku nggak bisa tanpa dia apa zawat bolehkah aku menikahinya la ojo Rasulullah tetap seperti itu. Kemudian keluarlah sabda Rasulullah hadis yang sangat fenomenal biasa dibaca di setiap acara resepsi pernikahan. Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikailah olehmu satu al-wadud perempuan yang banyak cintanya, perempuan yang penuh kasih sayang, perempuan yang penuh cinta, al walud sing pinter mana Coro pitik nurden oh, kok awean Loh, dari mana tahu kalau perempuan itu pinter mana? Lagu ilo Kok langsung lagu ilo ya kok terus mbok teliti kono aneh untuk me untuk meniteninya itu ya dilihat dari lingkungan dan keluarganya wis ngono wae delok ibuke bibike mbae biasane nek ibuke bibike mbae kok anake akeh-akeh ya gak adoh lah kuwi anake ya akeh-akeh subur ngono ae carane ndelok ora kok terus uji coba eh, musuh berkecil-berkecil loro kabeh artinya betapa cinta itu sangat dibutuhkan sebagai modal utama membina keluarga bahagia ya sekarang banyak orang yang nikah terutama pasangan muda-mudi nikah itu sudah kehilangan rasa cinta karena cintanya sudah dihabiskan sebelum nikah ya mergo nyicil kuwi imbase pemilu perkawinan hamil dahulu kok eneng nikah kok satik-satik bareng makanya bu putrane pun diangsali pacaran Mboten usah pacaran itu singkatannya pakai cara setan nah caca saya do do ngeyel bagaimana kalau pacaran yang islami nggak ada pacaran islami itu nggak ada kalau islami ya nggak ada pacaran dalam islam itu yang ada ta'aruf khidbah akad nikah udah selesai Engkau naik pacaran yuk, ya itu seperti yang sering saya sampaikan nanti akan terjebak dalam KNPI. K yang pertama kissing. Tahu ya, kissing itu sing no WC loh Oh. Kiss itu artinya cium, dunia cium mencium. Mohon maaf, survei membuktikan apa mana jangan saiki yo. 99,9 persen anak-anak yang pacaran mesti sosor-sosoran. Kue tahu toh? apalagi eranya udah seperti ini bu hati-hati itu. gue kok yang kedua N necking homo homo lupus manusia memakan manusia cokot-cokotan itu tadi vampir ya mbok mbok gulune mbok apane dicokoti ngono P pusing. Yuk tekan menekan. apa nih sing dipepet pepet no. Yang paling bahaya I interpos seksual, penjajakan. Ya pengen roh ini sak piro ngono. Ora usah diizini pacaran. Kalau dalam Islam nggak ada ya. Hmm, pacaran Islami, pacaran syar'i gak ono. Enggak terus-terus ki lek RI, Eh, pas saiki ana bank syariah terus prostitusi syariah. Ayo. Oh. Wis pokoke modale kudu saling menyayangi, saling mencintai. wes yang kedua wis saiki. Ya Allah suami istri harus tahu batas-batas hak dan kewajibannya. Suami ngerti kewajibannya, tahu batas haknya. Istri ngerti kewajibannya, tahu batas haknya. Jangan hanya menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban. Embuh eh, rati katek ngajak terus. Wong lanang sebagai imam dalam rumah tangga ya gak oleh sak menangit dewi tahu batas hak dan kewajibannya. Contoh seperti ini ya. Betul. Kanjeng Nabi ku dawuh. Lau amartu li juta hadun li hadin la amartu judal marja liki bari haqqihi alaiha. Andaikan aku diperbolehkan memerintahkan seorang manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, tentu yang aku perintahkan adalah seorang istri untuk bersujud kepada suaminya Saking besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Tapi prakteknya kan nggak harus seperti itu loh, Mana loh? Suami nggak boleh mentang-mentang. Kamu harus sujud ke aku. Hmm, gila. Delamaanku. Prakteknya kan nggak harus seperti itu toh. Istri harus sujud kepada suaminya. Enggak, enggak harus seperti itu. Eh, mbok paham mbok ora Suami nggak boleh mentang-mentang seperti terus akar PDW. Demikian pula anjing Nabi dawuh, kalau seorang istri diajak hubungan intim sama suaminya, istrinya nggak mau, suaminya marah, kesel hatinya jengkel. Ini istri dilaknat oleh malaikat sampai pagi atau sampai istrinya ridho. Eh suaminya ridho. Wong wedok dijak hubungan karo bojone kok gak gelem bojone atine lara, bojone mangkel. Iki wong wedok dilaknat karo Gusti Allah sampai isu utawa sampai bojone rido. Tapi prakteknya yang lanang ya orang oleh mentang-mentang ngono. Ayo, gak gelem ya, pentungi malaikat ngono. Ya nggak harus seperti itu. Suami mengajak dengan penuh kasih sayang, istri melayani dengan ikhlas. Sama, istri nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suami Contoh puasa Senin Kemis, istri boleh harus izin sama suami kalau suaminya lagi di rumah. Ya ini nggak harus kok istri mengajukan surat permohonan izin tertulis kepada yang terhormat suamiku. Besok hari Senin saya mohon izin akan berpuasa. Tetanda istrimu ya nggak harus seperti itu bermaterai setempel. Ya enggak seperti itu, ya dilihat dari kebiasaannya lah. Eh kan harus ngerti toh misalnya bengi-bengi ngomong, "Mas, sesok kemis, Mas." <clears throat> Aku tak poso yo. Nek sing lanang, "Oh ya monggo alhamdulillah zaman poso, cuma sepurane aku gak poso, soalnya aku nyambut gay. Poso. Ada izin dari suami. Eh sampean misalnya ngomong, "Mas, sesok kemis aku tak poso yo." Ngopo poso ngaku nyang rumah kok. Ya wis ngerti Mas nek sampe nyang omah. Sesuk kan kemis aku poso. Lah iya aku nyang omah. Wis ngerti Mas nek sampe nyang omah, sesuk ki lo dina kemis aku arep poso. Aku lo nyang omah. Iya Mas wis ngerti lek sampe nyang omah, tapi sesuk aku arep poso. Ki jenenge wong wedok oon. Gak pekablas blas. Tiga, terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi. Ini juga menjadi penting. Nikah nggak cukup modal cinta. Aku cinta kamu, asar bersamamu, aku rela meskipun nggak makan. Modal Tidur di kolong jembatan beralaskan koran, aku rela asar bersamamu. Prek. Ratri mau kademen ya kebanjiran barang ngono kok. Sok kentir kok. Jangan hanya modal cinta, modal sayang, terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi. Ini menjadi penting. Wong belum nikah ya Rasulullah wis wanti-wanti yo. Ya, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farad wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Halo, Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu alba'ah? Biaya nikah dan kelangsungan hidup berumah tangga. Kalau sudah mampu, manis tau to amin kumul ba'ah. Kalau belum istitok, kalau belum mampu, yo ya jose. Sebet-sebet kewet gedang sekono. Gue poso, nek durung mampu. Loh, biaya nikah dan biaya hidup kelangsungannya. Ini jadi penting wong durung nikah wis diwanti-wanti karo Kanjeng Nabi kok. Hei eh, pemuda-pemuda, nek wis mampu biayai nikah dan rumah tangga nang nikah. Oh. Eh, embo Karena ngeten nggih nikah itu kan peralian tanggung jawab dari orang tua kepada suami tak boleh nih peralian tanggung jawab dari orang tua dalam hal ini ayah terutama kepada suami dulu tanggung jawabnya ayah orang tua sekarang jadi tanggung jawabnya suami kok umpomo moro tua mentolo sah-sah saja ngomongi nonggone mantune nak mantuku awakmu wis wani ngepek anakku saiki wis lepas tanggung jawabku sepenuhnya saiki dadi tanggung jawabmu wis silakan go out angkat kaki angkat koper dari sini aku lepas tanggung jawab iki tanggung jawabmu sah wong tua ngono kuwi kok cuma yo nggak ono wong tua sing tega ngono kuwi ora ono wong sampai wis duwe anak pitu e, kadang sik dirumat karo wong tuane nggih napa nggih tapi ini anak ngurumat wong tuane kuwi jarang gelem ya nek ditinggali sawah dikai cekelan sawah lu bener padahal andaikan wong tua mentolo sah saja ngomong seperti itu kok Peralian tanggung jawab bener-bener mas kawin i, walau khotaman min hadidin walaupun cincin dari besi bisa dijadikan mas kawin saya nikah eh, saya terima nikahnya sama Lakana binti sama Lakadur dengan mas kawin Stop. Khataman min hadidin. Cincin dari besi jadi sah. Saya terima nikahnya sama Lakana binti sama Lakadur dengan mas kawin sekrup. baut Sah. Atau wi rujine peda ontel di pelungker tinggal cincin. Sah itu juga mas kawin. Tapi coba Kanjeng Nabi merintah ngono, Kanjeng Nabi dawuh, mahar nikah itu sah walau khotaman min hadidin meskipun cincin dari besi tapi prakteknya Rasulullah nikah itu maharnya 200 ekor unta merah bayang no unta isi jir gane selawai juta ping norong atus masyarakat Arab pun lek nikah itu prakteknya mas kawine larang-larang sing meraktekno walau khotaman min hadidin wong nganjuk 50000 sak rusake sak legreke wong wedokane yo ya manut tayo soalnya cinta yo jadi mboten salah Bapak Ibu, mboten salah. <laughs> iki motor banyu to motor apa iki? Boten salah lek sampean duwe anak perawan dilamar bocah ngene-ngene iki sampean takokke nyambut ini apa Pertamina lah Pertamina gue gitu jadi bos Pertamina termasuk duwe saham nogone Pertamina punya tender di Pertamina opo supire kol Pertamina Ya, oh kudu digenahno. Takoni nyambut gawene apa nak? Kula ten gene ban. Lho, ning gene ban ini ndir perusahaan ban, apa duwe toko sing dodolan ban apa tukang tambal ban? Saya kerjanya di jalan raya. lo. jalan raya ke polisi jalan raya PJR, tukang ngatur lalu lintas, apa sing tukang jaga lampu merah kaya cah iki? Wong kadang-kadang ya, dolani apel ya nganggo mobil wapi, terus ibuke seweneng padahal kuwi rental. Ndak salah kok ditanya seperti itu. Ndak salah karena itu juga merupakan penunjang. Nah, cuma jangan dijadikan tujuan utama karena sekarang banyak pasangan-pasangan muda itu yang gaya hidupnya tiru-tiru artis menikah lagi rong wulan telung wulan ini jaluk eh, mobil mewah blonjo nyang mall wedak eh, regane lima ratus sewu ya bungkuk gegere bojomu ya disesuaikan wis yang terakhir iki lho wis rong jam tak antemi ibisan ngono kok sing terakhir njaluk eh 10 menit kok iki aja sangingane wong nang omah nangis-nangis ngono ya. jalankan ibadah dengan istiqomah dan tetap menjalin hubungan baik dengan kerabat, keluarga, dan masyarakat. Insya Allah kehidupan akan sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin yaumiddin na'budu wa nasta'in mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al bainal arusaini mawaddatan wa rahman wa sakinatan wa barakah wa wafiqhuma li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqhuma dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna wa iyyahuma imanan kamilah wa yaqinan shadiqan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wad dunya wal akhirah wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbalah. وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاطينا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar